Wa nakrahu ma yasduru min kathirin minal kitab wal wa'idin minal aqasisa al batilah wa minal ahaditha al dha'ifah al maudu'ah. Lihat bagaimana setelah itu saya mengatakan dan kami tidak menyukai dari kitab-kitab yang ditulis berbentuk pensarahan pelajaran ataupun kitab-kitab karya tulis ataupun kitab-kitab yang dipergunakan untuk ceramah kumpulan dari bab-bab mauidhah, bab taubah, bab istighfar, bab sabar, bab qanaah dan seterusnya yang berhubungan dengan mauidhah, maka begitupun yang berhubungan dengan kisah-kisah orang-orang di zaman dahulu ataupun kisah-kisah di zaman now yang mana semuanya bertumpu kepada kebatilan dan juga bertumpu kepada hadis-hadis yang doif bahkan hadis yang palsu. Maka lihat bagaimana manhaj syekh kami mengajari kami. Maka oleh sebab itu Alhamdulillah seperti yang antum saksikan dari khutbah-khutbah Jumat kita. Dari pelajaran-pelajaran yang kita berikan kepada kalian. Maka kalian merasakan bahwa Pelajaran-pelajaran kita tidaklah kecuali beristimbat dari Al-Quran atau hadis dengan catatan sahih. Maka antum yang mungkin pernah belajar kitab Tauhid dengan ustad-ustad yang ada di pondok kalian sebelumnya. Mungkin hanya sekedar membaca matan. Dan tidak dijelaskan bagaimana kedudukan hadisnya. Maka Alhamdulillah seperti antum ketahui kita lewati pelajaran-pelajaran selain kita tauhid juga al-usul asalasa maka ada hadis-hadis yang kita periksa ad-du'a mukhul ibadah misalnya di usul asalasa mahaluh ha dhaif au sahih dhaif man fi sanadi Abdullah ibnu Lahiyah bahkan santri-santri di sini pun hafal maka seperti itu yang diajarkan oleh Syekh kami Mukbil dan kami pun mengajari dengan estafet seperti itu? Maka santri-santri yang belajar dengan disiplin ilmu seperti metode Syekh kami Mukbil akan menjadi santri-santri yang mempunyai disiplin ilmu dari sumbernya Al-Quran dan Sunnah dengan dalil-dalil yang sahih sanadnya. Atau seperti tadi disebutkan solehun lil hujjiyah maka ini adalah madhab dari Syekh kami. Mungkin ini yang bisa kita berikan atau kita tambah. Tambah atau tidak? Tambah. Biar cepat selesai. Iya. Tambah satu lagi. La nukafiru musliman bidan bin illa asyirku billah. Au tarkus salah. Au ariddah. a'adanallahu wa iyyakum min dalik. Maka di sini madhab syekh kami di dalam permasalahan mengkafirkan kaum muslimin. Maka syekh kami sangat membenci madhab orang-orang khawarij. Orang-orang yang mencela pemerintah, mencela kaum muslimin dan mengkafirkan kaum muslimin dan bahkan mengambil harta kaum muslimin jika mampu dan menumpahkan darah kaum muslimin jika mampu. Maka mereka mengkafirkan kaum muslimin dengan dosa-dosa mereka. Maka kelompok Al-Khawarij memandang seperti pemerintah, wah mereka para togut kafir, penyembah Pancasila, dan lihat sekarang hubungannya dengan pemerintah kufar. Mencintai negara kafir bla bla bla. Akhirnya mari kita melaksanakan kops ataupun kudeta. Maka manhaj syekh kami bukan seorang khawarij. Maka seorang muslim ahli sunnah tidak boleh mengkafirkan seorang muslim yang lainnya dikarenakan dosa-dosa yang besar. Meskipun dia pemakan riba, naam. Meskipun dia pelacur, naam. Meskipun dia germo, naam. Meskipun dia penyamun, tukang tipu, pencopet, dan terus menerus dalam keadaan seperti itu. Tidak boleh kita kafirkan kecuali dan ini perkara yang penting. Kecuali apa? Asyirku billah. Maka jika kita mendapati bahwa orang ini memang melaksanakan kesyirikan seperti melaksanakan sembelihan kepada Nyi Roro Kidul atau mengajak kaum muslimin untuk mendatangi kuburan para wali ngalap barokah dan juga menyembelih untuk memenuhi nadar dari orang-orang yang terpenuhi apa yang dia inginkan dipikirnya wali tersebut telah memudahkannya karena dia dulu bernadar wahai wali aku meminta kepadamu agar engkau menyuburkan istri saya kita sudah menikah 20 tahun belum punya anak Kedarullah pulang dalam keadaan fit dalam keadaan dia di jalan memakan makanan yang tidak biasa dengan di rumah. Mungkin membeli royal jelly atau membeli makanan-makanan suplemen yang menguatkan sel spermanya. Kemudian pulang pada Allah berhubungan intim dan istrinya hamil. Maka dipikirnya dari wali yang meninggal. Maka dia di saat itu berjanji jika istriku hamil sepulang dari ngalap barokah kepada wahai wali yang sudah meninggal, aku akan menyembelih dua ekor sapi. Maka dia menyembelih di kuburan wali tersebut dibagi-bagikan dua ekor sapi. Penyembelihan ini karena dipikirnya dari kemudahan yang diberikan oleh wali yang sudah meninggal maka masuk kepada kesyirikan. Di sini kita boleh menasehatinya dan mengatakan kamu telah keluar dari Islam. Itakullah. Bertobat. Kamu sekarang bukan muslim. Ini boleh dikafirkan. Dan dia melihatnya langsung. Dan dia melaksanakannya orang ini dalam akalnya penuh. Bukan ditekan, ditakut-takuti oleh mereka perantara dari dukun-dukun kalau kamu tidak melaksanakan demikian, kamu akan demikian dan demikian dipaksa. Tidak. Maka orang ini contohnya adalah orang yang musyrik. Ini kita bisa mengeluarkan dengan alasan ini. Autarkus sholah. Atau orang ini bertahun-tahun tidak sholat. Bisa kita melaksanakan perbuatan yang dohir. Seperti apa? kita mengatakan, Suf, anak kamu tidak boleh menikah dengan putri kami. Kenapa? Bukannya anak saya muslim? Iya, tapi bertahun-tahun tidak pernah sholat. Maka kami menghukumi kamu dan anak kamu sama juga bapaknya. Tidak sholat. Adalah bukan muslim. Tidak boleh orang yang bukan muslim menikahi anak saya putri. Dan hubungan kita tidak boleh baik karena kamu tidak tidak melaksanakan sholat. Ini pendalilan yang kedua. Dan dalilnya di dalam hadis Jabir diriwayatkan oleh Imam Muslim inal ahda baina syirik wal kufur wal islam tarkus sholat. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, apa bedanya dengan orang kafir musyrik? Mereka tidak sholat. Dan kaum muslimin yang mengaku Muslim KTP-nya tetapi tidak sholat maka mereka sama. Au aridah ataupun aridah Apa makna ridah? Apostasi ataupun keluar dari agama Islam. Pindah agama. Trans religion. Bukan transgender saja yang ada tetapi trans religion Bukan trans transmigrasi saja yang ada, tetapi bahkan transreligion. Berpindah dari agama Islam yang hak kepada agama Yahudi ataupun Nasrani atau Buddha dan yang lainnya. Maka di sini kita mengeluarkan orang ini dari keislamannya. Maka lanu kafiru musliman bidan bin. Kita tidak boleh mengkafirkan seorang muslim dari dosa Kecuali tadi dosa apa? Dosa syirik. Jika dia melaksanakan kesyirikan, menjadi penyihir, menjadi tukang santet, dengan alih-alih mengobati manusia, dengan herba, dan dengan yang lainnya, maka di sini dia masuk kepada kesyirikan. Bisa dikatakan bukan muslim. Dan tadi yang kedua, meninggalkan sholat dengan sengaja, bertahun-tahun. Dan yang ketiga, di sini dia dalam keadaan keluar dari Islam, trans generation. Dari tadinya muslim kemudian dia menikah dengan artis dan artisnya ini Nasoro, pertama cakep, kedua banyak uang dan ketiga dia jadi suaminya artis berarti dikejar-kejar terus oleh wartawan, tukang gosip maka akhirnya dia menjadi populer. Jadi nggak apa-apalah keluar dari Islam tapi populer dan punya istri kaya raya. Maka di sini kita bisa menghukumi keluar dari Islam. Aa dan Allahu wa iyyakum min dalik. Semoga Allah melindungi kita dari tiga perkara tersebut. Maka ini mungkin yang bisa kita berikan dan kesimpulan yang bisa kita dapat bagaimana sistem disiplin ilmu Syekh kami Mukbil dia katakan kami tidak menulis dan mengajari kaum muslimin dari syarah-syarah kami dan menulis kitab dan khutbah-khutbah ceramah kami kecuali berlandaskan dari Al-Quran dan Sunnah dari Sunnah hadis-hadis yang soleh lil hujjiyah dan juga beliau mengatakan kami tidak menerima pembahasan fikih pentarjihan fikih dan juga dari tafsir Al-Quran kecuali dengan sanad-sanad yang sahih dan begitupun akhbar yang terdahulu dari sirah nabawiyah kecuali dari khobar-khobar yang sahih maka ini yang kita dapati dari beliau dan alhamdulillah kita pun belajar hadis dari tangan beliau dan begitupun di Ma'had Mukbil Al-Wadi yang antum saksikan Tidaklah kita mengajari kalian kecuali kita periksa sanad-sanadnya dan kita bertanggung jawab memberikan kajian-kajian fikih akidah bahkan ceramah-ceramah khutbah Jumat kita semuanya kita tahrid sanadnya sahih atau sifulan dhaif namun bisa naik kepada derajat hasan li maka ini yang bisa kita berikan dan kalian di sini mempersaksikan bagaimana sistem disiplin ilmu di Ma'had Mukbil Al-Wadi'i seperti nama beliau di dalam akidah beliau wa naktafi ilahuna huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanallah.